Demi kebaikan diri kita, Allah Subhanahu wa taala membantu menolong kita. Namun perhatikan tanpa ada usaha keras dari kita juhud dan ijtihad dari kita maka tidak akan bisa kita berbuat karena itu di antara yang ditetapkan oleh ulama kita ahlus sunnah wal jamaah terkait dengan masalah beribadah kepada Allah dijelaskan kita lakukan ibadah kepada Allah lillah billah dan fillah Arti lillah adalah apa yang kita lakukan adalah murni dengan niat ikhlas mata-mata karena Allah. Ibadah billah artinya kita mengakui dan menyatakan ketidakberdayaan kita, kelemahan kita tanpa ada pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala maka kebaikan-kebaikan dan ketaatan tidak akan bisa kita wujudkan. Oleh karena itu, ketika kita dipanggil lewat lisan muadzin hayya 'ala shalah hayya 'alal falah maka jawaban yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah la haula wala quwata illa billah. Diajarkan kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjawabnya dengan perkataan la haula wala quwata illa billah. Ini adalah bentuk pernyataan tabarruk, berlepas diri dari daya dan upaya tanpa ada pertolongan dari Allah tidak akan bisa kita berbuat. Diperintahkan kita beribadah oleh Allah Subhanahu wa taala, dibantu lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa terwujud oleh karena itu tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala takkan bisa perbanyaklah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala seperti wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu La tada'anna jangan ketinggalkan antakul ba'da salat dubur salat setelah selesai salat jangan lupa membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku supaya bisa berzikir selalu tetap ingat kepadamu dan bisa tetap bersyukur atas segala limpahan karuniamu dan bisa beribadah dengan benar. Kita butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Oleh karena itu doa tersebut adalah merupakan zikir, merupakan bagian dari zikir, bagian daripada wirid yang kita mohon setiap saat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tetap memberikan aun dan pertolongan dan hal itu kita perkuat dengan pernyataan kita ketika membaca surah Al-Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkaulah yang kami sembah. Dan hanya engkaulah tempat kami memohon pertolongan. Dalam wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sta'anta fasta'in billah." Apabila kau mohon pertolongan, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini adalah diciptakan dalam keadaan lemah tidak memiliki daya upaya dan kekuatan tanpa ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan diri kita diwajibkan ibadah dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala inilah makna daripada ibadah kita lakukan atau yang dilakukan oleh ahlu sunnah adalah billah kemudian ibadah yang dilakukan oleh ahlu sunnah dinyatakan harus billah Maksud billah adalah apa yang kita lakukan untuk taqarrub pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendekatan yang kita lakukan harus billah yaitu bersumber dari Islam yang murni bersumber dari ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hanya dengan kita mengambilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita niatkan dengan niat ikhlas lillahi taala maka barulah jerih payah tenaga yang kita keluarkan, kita korbankan untuk mewujudkan satu amalan untuk pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala akan ada manfaat faedah yang kita dapat amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita pun akan mendapatkan ganjaran dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di dalam dua hadis yang merupakan syarat penjelasan dari Nabi yang merupakan syarat diterimanya amal dalam dua hadis yang kebetulan adalah awalnya adalah sama pertama adalah man amila amalan laisa alaihi amruna bahwa raddun Darang siapa yang melakukan amalan tidak atas dasar perintah dari kami, maka amalan tersebut adalah tertolak tidak akan diterima. Di samping itu ada hadis man amila amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirka Barang siapa yang melakukan satu amalan dia sekutukan Allah di dalam niatnya Dikatakan dirinya melakukannya niat lillahnya ada. Di samping itu dicampur dengan niat yang lainnya. Maka niat yang bercampur dalam melakukan amalan menyebabkan amalan tersebut dibiarkan oleh Allah. Taraktu wa syirkah. Saya biarkan. Kata Allah tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah agna syuraka. Sekutu yang paling tidak berhajat kalau disekutukan Allah dibiarkan tidak akan diterima. Nah ini apa yang telah digariskan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah kita pakai pendekatan untuk bertabarruk mengharapkan kebaikan memanfaatkan peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah sehingga umur yang pendek itu dengan kita lakukan amal soleh kita isi dengan ketaatan yang ada dasarnya dengan penuh keikhlasan dengan niat ikhlas lillahi ta'ala maka kebaikan sangat-sangat banyak kita lakukan kita akan dapatkan dan akan bisa menyaingi umat terdahulu dalam perolehan pahala bukan hanya sebatas menyaingi akan tapi juga bisa mengungguli Nah ini kesempatan itu diberikan oleh Allah namun banyak dari kita umat Islam yang dilalaikan oleh banyak hal yang menyebabkan cara orang-orang yang datang belakangan dalam menyambut Ramadan yang syarat dan penuh dengan keberkahan kebaikan itu sangat jauh berbeda dari apa yang dilakukan dan dicontohkan oleh as-salaf as-salih ridwanullah taala ajmain. Orang-orang dulu bergembira dengan masuknya bulan Ramadan karena ini adalah merupakan kesempatan jauh sebelum Ramadan mereka berdoa supaya diberikan kesempatan untuk dipertemukan dalam bulan Ramadan. Kemudian datang dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan Mohon berdaitkan bulan Ramadan betul-betul diisi dengan amal yang betul-betul amal saleh. Sehingga dia dengan demikian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bertemu dengan bulan Ramadan kemudian tidak termasuk dalam kelompok orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala maka dia itu adalah menjadi orang yang sangat rugi dan hina. Didoakan oleh Jibril alaihissalam, diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara doa Jibril itu adalah syaqiya rajulun adraka ramadana falam yughfarla Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hina orang yang bertemu dengan bulan Ramadan kemudian tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita berusaha untuk mendapatkannya dengan perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lakukan pendekatan dengan yang diridhoi. Amalan kita harus yang diridhoi, yaitu amalan Islam yang murni yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala wa raditu lakumul islama dina dan aku rela Islam itu menjadi agama buat kalian untuk kalian pakai mendekatkan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbandingan antara cara menyambut Ramadan, cara mengisi Ramadan, cara bertabaruk mengharapkan kebaikan. Terkait dengan masalah bulan Ramadan yang penuh berisi syarat dengan kebaikan itu dilalaikan begitu saja oleh sebagian dari umat Islam disibukkan oleh banyak hal semakin hari mendekat kepada penghujungnya yang di mana pada salah satu malam yang ganjilnya dijanjikan Lailatul Qadar orang sibuk melakukan pendekatan dengan qiyamul lail banyak dari umat Islam disibukkan oleh hal-hal yang dianggap baik oleh mereka disibukkan untuk melakukan persiapan untuk pawai Mia mesigit-sigitan jemaah pahalanya surga-surgaan Takkan <clears throat> bisa dimasukkan sebagai syiar. Sibuk pawai, sholat isya berjamaah ditinggalkan. Mereka melakukannya dengan harapan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak, tapi tidak disadari bahwa mereka adalah mengabaikan kesempatan emas yang kalau dilihat cara Nabi dan para sahabatnya diikuti mereka oleh para ulama as-salaf as-saleh semakin mendekat kepada penghujung maka semakin giat dinyatakan dalam hadis bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk 10 terakhir dinyatakan wasyadda mizarahu menguatkan Kerengannya artinya apa? Memanfaatkan kesempatan tersebut dengan menyingsingkan dengan baju dengan penuh kesungguhan demi untuk mendapatkan malam mulia. Kemudian habis Ramadan, as-salaf as bergembira juga. Namun kegembiraan mereka disertai dengan kesedihan. Dia berharap tapi disertai dengan rasa takut berharap akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amal saleh yang dilakukan berakhirnya Ramadan orang kembali kepada kebiasaan ini adalah dengan harapan masuk dalam kelompok yang diampuni oleh Allah namun pada saat yang bersamaan disertai dengan kekhawatiran jangan-jangan ada dari amalan yang mereka lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ramadan tersebut adalah merupakan kesempatan untuk kita meningkatkan amal dan kemudian amalan kebiasaan yang kita lakukan dari perbuatan baik di bulan tersebut. Hendaklah kita imbaskan setelah bulan Ramadan terus kita praktikkan tanpa mengenal batas terakhir istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak seperti sebagian dari orang habis Ramadan berhenti taat habis ketaatannya mereka itu adalah seperti yang dikatakan oleh ulama adalah bi'sal qaum alladzina la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan sejelek-jelek orang adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadan. Maka kewajiban menjalankan tugas ibadah, melakukan ketaatan kepada Allah, menjalankan ketakwaan kepada Allah tidak mengenal batas akhir. Dari ulama tabi'in Hasan al-Basri rahimahullah taala berkomentar Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan batas terakhir bagi hambanya untuk melakukan pendekatan dirinya kepada Allah selain yang namanya mati. Allah Subhanahu wa taala katakan kepada nabinya dan berlaku juga untuk umatnya. Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sehingga kematian datang kepadamu. Kewajiban kita beribadah kepada Allah selama nyawa hayat kita masih dikandung badan selama kita dalam keadaan sadar tidak koma maka tetap dituntut untuk menjalankan tugas dan masing-masing menurut kemampuan yang dia mampu untuk melakukannya. Nah, kesempatan tersebut berlalu. Setelah itu kemudian orang mengharapkan dirinya untuk mendapatkan apa yang ditargetkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia salah faham atau tidak memahami, menganggap bahwasanya Ramadan dengan berpuasa padanya akan mendapatkan ketakwaan, kemudian mengabaikan yang lainnya, maka Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwasanya ketakwaan akan diperoleh lewat jalan yang umum, ditambah lagi disebutkan secara khusus dengan melakukan jalan-jalan yang khusus, amalan-amalan yang khusus secara umum yang wajib dijalankan untuk meraih derajat takwa bisa mendapatkan gelar orang muttaqin di sisi Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan inna akramakum indallahi atqakum sungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling takwa paling saleh, paling pacu lagu nurut saya. Pacu menurut agama Islam, dik ne pacu menurut otak manusia. Sehingga dengan pacu atau dengan pasu, bahasa sasakna adalah pasu, Pasu adalah dengan simile tesuruh Nah itu sebagai dengan Islam mampu mempertebau utama tiba kelompok dengan pacu ya si arana dengan takwa dengan si mati muti bahasa Arabnya jari mati bahasa sasakna jadi mati terperintah si Allah Subhanahu wa taala milih tersuruh, milih terbalak. Nah dengan takwa hamba yang tahu diri. Karena Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ibadah atas hambanya. Bukan dibiarkan tanpa bekal, tapi disiapkan bekal untuk menopang dan menunjang terwujudnya tugas ibadah tersebut. Wa khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tiada aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Allah Subhanahu wa taala, "Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun." Aku tidak menginginkan rizki dari mereka dan tidak menginginkan dari mereka untuk memberikan aku makan. Allah yang telah menyiapkan. Jadi tugas ibadah secara umum adalah wajib ditempuh untuk meraih derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم la'allakum tattaqun Wahai manusia sembahlah Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang yang sebelum kalian umat terdahulu sampai kepada Nabi Adam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala Allah lah yang menciptakan mereka dari adam tidak ada menjadi ada ini adalah satu nikmat yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat ijad dari nikmat yang agung yang dianugerahkan kepada hambanya dari dua nikmat pertama adalah nikmat ijad nikmat diciptakan nikmat tepiak lengan tende arak jari arak nah ini nikmat ijad ini diingatkan oleh Allah supaya kita mau jalan tunduk beribadah kepada Allah. Sembahlah Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang yang sebelum kalian. Untuk apa diperintahkan untuk beribadah? La'allakum tattaqun agar kalian menjadi orang yang takwa. Jadi di dalam ayat ini ibadah disuruh masuk puasa antara lainnya. Puasa adalah bagian dari ibadah. Tapi disebutkan secara tersendiri ketakwaan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ibadah puasa ini tidak lain adalah lil ahamiyah karena urgen dan pentingnya masalah ini. Jadi dari tidak ada diciptakan menjadi ada, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amun teingat diri tetap ia asal tendik narak kemudian jari hara ampun suruh itu ibadah maka insya Allah lebih ringan langkah kita mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allazi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a Yang telah menjadikan tempat kita hidup bumi terhampar luas dengan diatapi dengan atap yang kokoh oleh Allah berupa langit. Wa anzala minas samaa'i maa'a. Kemudian dia turunkan hujan. Fa akhraja bihi minats samarat dengan hujan Allah Subhanahu wa taala keluarkan beragam bermacam-macam buah-buahan. Rizqal lakum sebagai rizki untuk kalian. Dalam ayat yang lain mata'al lakum wa li'an'amikum. Sebagai makanan bagi kalian dan makanan bagi binatang kalian. Apa yang dibutuhkan oleh manusia dari yang bersumber dari hayawan yang dikenal dengan protein nabati dari daging dan yang lainnya yang asalnya adalah diambil dari hewan, binatang. Kemudian yang dari nabat, dari tumbuhan. Yang dibutuhkan oleh jasad dan fisik kita disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu itu diciptakan dengan apa? Dengan sebab air yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diingatkan oleh Allah fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Janganlah kalian menjadikan sekutu bagi Allah, janganlah kalian berbuat kesyirikan sedangkan kalian mengetahui. Sehingga dosa yang paling besar itu adalah antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Dosa besar yang nama syirik itu adalah kau jadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kau tahu dia adalah yang menciptakanmu. Sangat tidak layak dan tidak baik. Orang itu mengetahui dirinya dibikin diciptakan oleh Allah kemudian dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu apabila dia yakini dirinya diciptakan oleh Allah berarti dia telah meyakini tauhid rububiyah akan menghantarkan dia kepada tauhid uluhiyah mengakui keberhakan Allah Subhanahu wa taala untuk disembah dengannya dalam dua ayat ini itulah yang merupakan penjabaran daripada makna la ilaha illallah awalnya adalah u'budu ya ayuhan nas u'budu rabbakum u'budu rabbakum sembahlah Tuhan kalian Kemudian dilarang berbuat kesyirikan pala taj'alu lillahi andada. Jangan kalian jadikan sekutu bagi Allah. Nah, ini la ilaha illallah. Oleh karena itu dalam mempelajari la ilaha illallah yang merupakan kajian yang paling mendasar yang harus kita tanamkan untuk diri kita, untuk keluarga kita sebelum yang lainnya. La ilaha illallah harus mendapatkan prioritas utama kehidupan umat ini dihinakan oleh Allah karena sangat jauh dari la ilaha illallah. Sehingga banyak orang memprihatinkan keadaan apa rasakan keperhatiannya, keprihatinannya terhadap umat ini. Kenapa umat Islam begini nasibnya? Di dunia Islam dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka butuhkan? Penyebab kenapa mereka dihinakan ini adalah penyakit yang harus diketahui. Setelah dilakukan al-fahas, dilakukan diagnosa, dicek Ternyata umat Islam ini sangat jauh daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penyakitnya. Sangat jauh daripada agama mereka. Kemudian solusi obatnya apa? Maka dilihat disesuaikan dengan keadaan mereka. Setelah direnungkan dan diamati oleh para ulama. Kemudian mereka memutuskan Obatnya adalah tauhid. Awalan adalah masalah tauhid pertama. Karena amal soleh perbuatan baik itu tanpa asas yang kuat tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sir rahasia kenapa rukun Islam itu mempunyai urutan dua kalimat syahadat, kemudian salat, zakat, puasa haji dan yang lainnya yang ada dalam Islam yang tidak tersebut dalam hadis penjelasan tentang rukun Islam maka urutan sistematika tertiban mempunyai makna yang menunjukkan bahwasanya amal soleh mulai dari solat dan yang lainnya puasa zakat haji dan yang lainnya dari ajaran Islam tidak bisa tidak harus dilandasi dikerjakan atas dasar amal saleh, keimanan dan keyakinan yang kuat. Nah, sehingga dengan cara yang seperti itu seorang telah berusaha untuk masuk dalam kelompok orang yang dikecualikan oleh Allah yang dikeluarkan dari ponis sebagai orang yang rugi yang disebutkan dalam surah Wal Asri yang insya Allah semua kita menghafalnya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala demi masa demi waktu Allah bersumpah dengan waktu menunjukkan pentingnya yang namanya waktu. Namun bagi kita umat Islam ini kebanyakan dilalaikan dari waktu yang sangat berharga sehingga banyak kesempatan dan peluang yang kalau saja kita manfaatkan akan bisa kita dapatkan kebaikan. Begitu pentingnya waktu tapi yang menyadari akan hal ini adalah sangat-sangat jarang atau tidak semua. Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia itu adalah dalam kerugian. Dicap diponis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang merugi. Diciptakan dalam bentuk yang sangat sempurna. Kemudian disebutkan dalam surah Watin. Kemudian dikembalikan ke tempat yang hina yang paling bawah. Humaradadnahu asfala safilin. Orang yang dikembalikan kepada tempat yang paling rendah adalah orang yang merugi. Namun ada orang-orang yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman yang memiliki keimanan, berakidah kuat, mempunyai keyakinan yang mantap. Keimanan kita dituntut seperti apa? Untuk mendapat jaminan kita itu adalah berada di atas petunjuk. Maka keyakinan kita tidak bisa tidak harus seperti Nabi dan para sahabat. Fa in amanu bimithli ma amantum bih faqad ihtadaw. Kalau mereka beriman terhadap segala sesuatu yang kalian beriman dengannya, faqad ihtadaw maka mereka telah mendapatkan petunjuk. Syaratnya untuk mendapatkan petunjuk harus beriman seperti Nabi dan para sahabat. Nah, sekarang kehinaan yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam Pertama kali karena secara umum mereka sangat jauh dari agamanya. Maka ditafsir dan diperincikan akidah mereka digerogoti oleh kesyirikan dan amalan mereka digerogoti oleh perbuatan bid'ah. Dianggap amal soleh, dianggap mereka tidak melakukan dosa. Itulah sebab kehinaan. Akidah tidak murni seperti akidahnya Rasulullah dan para sahabatnya yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sesuai dengan akidahnya Salaful Ummah. Di dalam hal akidah kalau kita ingin mengetahui, ingin mengecek bagaimana umat Islam sangat-sangat jauh dari akidah yang sungguhnya yang murtakazah, mustanadah yang bersandar berdalil yang ada keterangannya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat-sangat jauh baik yang terpelajar maupun lewat jalur formal, jenjang formal ataupun lewat ngaji di kampung. Namun tidak semuanya, umumnya kebanyakannya umat Islam dan seperti itu akidahnya sangat jauh dari akidah as-salaf as-salih. Sangat jauh dari akidahnya Rasulullah dan para sahabatnya. Sangat jauh dari akidah yang sumbernya dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mulai dari usia prasekolah, lewat TK, kemudian masuk kepada tingkatan Yah yang pat ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, bangku kuliah. Sampai perguruan tinggi mereka dijejali dengan akidah yang mereka namakan dengan ilmu kalam yang inti pembahasannya adalah berkaitan dengan sifat 20 atau 20 sifat. Seperti yang dijelaskan oleh ulama dan yang telah sampaikan lewat pengajian di sini. Syekhul Azhar, Rektor Universitas Al-Azhar bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena tidak mengajarkan lewat Al-Azhar itu adalah akidah Al-Islamiyah yang sesungguhnya. Filsafat ada, akidah salaf tidak ada yang mengajarkannya. Oleh karena itu sekalipun dia kuliah sampai ke luar negeri, S1, 2, 3, seperti yang dikatakan oleh ulama juga budak perempuan penggembala kambing di zaman sahabat Nabi yaitu budaknya Muawiyah bin Hakam As-Sulami lebih paham agama daripada Syekhul Azhar katanya. Dari ulama dosen. Karena ini ditanya aina Allah dijawab sama sekarang tanya di Al Azhar atau di stand di mana Allah. Allah ada di mana-mana. Nah jadi yang dikatakan cendekiawan muslim, yang dikatakan ulama sangat jauh dari akidah yang sungguhnya ini mereka semua itu adalah terancam bahaya. Saya tidak memastikan, tapi kalau diambil dari mafhum mukhalafah pengertian sebalik daripada ayat tadi, yaitu fa'in amanu bimithli Aman tumbihi faqadih dadau. kalau mereka beriman terhadap apa yang kalian beriman dengannya maka mereka dijamin mendapatkan petunjuk. Berarti kalau tidak beriman seperti imannya Nabi dan para sahabat, maka diambang pintu kesesatan atau diambang neraka. Sehingga tokoh-tokoh dari mereka, ulama umat Islam yang mendalami ilmu kalam menyesali akhir hayatnya. Walam nastafid min bahtina tula umrina tidak ada faedah yang kami dapatkan dari pengkajian pelajar penelitian sepanjang umur kami siwaan jama'ana naqil wa qalu selain daripada kami menghimpun pendapat si ini dibantah oleh si ini. Tidak ada qala Allah, tidak ada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara lainnya adalah Imam Ghazali rahimahullah taala sehingga dia setelah menghabiskan umurnya untuk mendalami apa yang dilarang oleh Islam mempelajari sesuatu yang tidak ada manfaatnya di akhir umurnya dia menyesal menghabiskan umurnya sehingga dia berusaha untuk tidak tersesat orang lain seperti halnya apa yang pernah dialaminya maka dia karang kitabnya namanya Iljamul Awam an Ilmil Kalam mengekang orang awam dari mempelajari ilmu kalam Dimbalak dengan luwe ada ndak na belajar siaran ilmu. Nah, jadi direnungkan nasib daripada umat Islam oleh ulama. Maka pengajian sangat banyak namun yang mengajikan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh umat ini sehingga amalan mereka diterima oleh Allah tidak semua. Jadi akidah tidak mereka miliki akhirnya dikarangkanlah At-tauhidu awalannya du'atal Islam. Tauhidlah yang pertama kali wahai para dai yang menyeru kepada agama Islam. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena umat ini terjerembab, terjerumus ke dalam kesyirikan. Panutan mereka tidaklah kembali berpegang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam namun yang jadi ukuran dan standar pedoman bagi mereka itu adalah wali. Yang khurafat yang disebutkan terkait dengan masalah wali ini lewat buku yang ditulis, lewat film-film tentang wali di televisi bagaimana penyimpangan dalam manhaj dakwah mengikuti kemauan daripada yang didakwahi sampai terhadap sesuatu yang diharamkan dalam Islam seperti gamelan pamannya tidak ada ulama yang membolehkannya namun diantara wali itu berdakwah lewat gamelan dengan menggunakan gamelan Allah yarham Zainuddin MZ dakwah lewat film menyesal sandi kata bisa dicabut apa yang telah di, menyebar dalam masyarakat dia akan cabut tapi dia telah menyatakan rujuknya lewat buku. Apa yang dilakukan dakwah lewat film itu terjadi cuma sekali dan itulah yang pertama dan terakhir tidak terulang. Karena bentuk yang seperti ini memanfaatkan kesenian untuk berdakwah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan tidak ada kesenian. Konser musik semalam suntuk menikmati sambil menikmati Alunan biduanita para budak di zaman Nabi sudah ada. Namun Nabi tidak pernah mendatangi mereka saat disibukkan oleh kegiatan mereka menikmati alunan suara tersebut. Apalagi untuk ikut serta dalam mendakwahi dengan menggunakan alat-alat yang tersebut yang dijelaskan tentang keharamannya. Di penyimpangan dari minhaj an-nubuwah dari manhajul anbiya fid da'wati ila Allah. Oleh karena itu kembalikanlah ukuran kita adalah nabi dan para sahabatnya. Karena agama sudah sempurna, cara menyampaikannya pun telah sempurna dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apapun yang dianggap baik oleh masyarakat yang datang belakangan, kalau tidak mengembalikan ukurannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka akan banyak membenarkan suatu yang menyimpang karena menurut mereka adalah benar menurut rayu tapi sangat menyimpang menurut wahyu. Dulu saya pernah berapa tahun yang lalu menjadi tutor penceramah penataran dai Nusa, Nusa Tenggara dari NTT sampai Bali. Sudah berapa tahun yang lalu sudah saya ceritakan di sini dijelaskan kalau kita kembali kepada sejarah para wali tidak cepat membidaahkan suatu terutama sekali dakwah lewat gamelan diambil hikmahnya ngang ning nunggung katanya itu ada hikmahnya semua nang artinya kita dengar kita disuruh tenang dalam kehidupan ini ning katanya kita disuruh menjaga supaya tetap hening. Nung disuruh kita untuk merenung. Gong, kemudian gongnya berbunyi, agungkanlah dia, gong, besarkanlah dia. Hal yang seperti ini adalah menurut rayu, menurut akal, menurut logika ya bisa-bisa saja tapi apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi panutan para dai yang wajib diikuti dalam menyampaikan dakwah Islam kalau menginginkan hasil seperti yang dihasilkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka itu dijadikan ukuran, maka jelas tentang penyimpangannya. Tapi kalau tidak dipakai ukuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwah. Oh ini wali dengan alim belik waliullah. Kita yang tidak tahu tidak ada ilmu terlalu cepat menghukumi orang sebagai waliullah. Sehingga dalam kehidupannya sangat-sangat jauh menyimpang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi tauhidlah yang dibutuhkan pertama kali. At-tauhid doa du'atul Islam. Kemudian diterjemahkan dulu, kemudian dibagikan di Nurul Hakim dengan judul Tauhid Prioritas Pertama dan Utama yang ditulis oleh salah seorang ulama yaitu Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala. Jadi umat Islam dihinakan oleh Allah karena mereka sangat jauh dari agama mereka secara umum akidahnya sangat jauh dari akidah Islamiah yang sesungguhnya as-sahihah as-salimah. Ini dari segi akidah. Belum lagi amaliah ibadah yang mereka lakukan tanpa dijelaskan mustanad sandaran dasarnya oleh yang menyampaikan sehingga umat Islam ini amalannya adalah campur aduk, yang haknya ada, yang batilnya pun ada. Itulah dampak daripada menjauhnya orang dari agama. Jadi akidah tidak harus seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, amaliah ibadah juga seperti mereka karena agama telah sempurna tidak perlu lagi bagi orang yang datang belakangan untuk membuat cara baru tetap dalam prinsip yang telah baku yang ada dalam buku Ahlus Sunnah wal Jamaah beribadah kepada Allah lillah billah dan fillah. Nah ini penyimpangan ini akan kita tahu apabila kita menjalankan tuntutan sebagai muslim yang beragama dituntut atas dasar ilmu. Nah, sehingga dengan demikian kita paham ternyata dinul Islam itu adalah sangat jauh berbeda dari agama Yahudi, dari agama Nasrani, dari agama kufur secara umum. Dan semua umat Islam minta Ihdinas siratal mustaqim dibaca dalam salat luar salat tapi tidak ada usaha keras untuk menindaklanjuti tidak mau datang ke majelis ilmu sehingga apa yang tidak diinginkan apa yang tidak diinginkan yang tidak diinginkan adalah jalannya Yahudi dan jalannya Nasrani yang diminta as-siratal mustaqim Jalannya siapa? Siratul ladzina an'amta alaihim itu jalannya orang-orang yang telah Allah anugerahkan nikmat kepada mereka. Mereka mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dijamin sebagai ahlul jannah tingkat tinggi. Apa yang mereka lakukan tidak lain adalah seperti penjelasan dalam ayat yang lainnya, wa may yuti'illaha rasul Faulaika ma'alladzina an'ama Allah 'alaihim. Jadi barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, akhirnya bisa disatukan dan bisa digabung oleh Allah bersama mereka para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang yang saleh. Rahasianya adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan ini jalan yang diminta adalah oleh semua tanpa terkecuali yang soleh, yang toleh semua minta. Namun tindak lanjut daripada doa ini tidak ada dari kebanyakan sehingga apa yang tidak mereka inginkan yaitu jalannya Yahudi ghairil maghdubi alaihim bukan jalannya orang-orang yang kau murkai atas mereka Yahudi Waladhalin dan bukan juga jalannya orang-orang yang tersesat beramal tanpa ilmu. Bukan jalannya orang yang punya ilmu tapi melanggar dan bukan jalannya orang yang beramal tanpa ilmu. Maka jalan Islam adalah beramal atas dasar ilmu, mengilmui sesuatu sebelum melakukannya. Dalam doa semua minta namun tindak lanjut dan usaha keras tidak menyertai doa tersebut, akhirnya apa yang tidak diinginkan dalam doa itulah yang terjadi dalam kehidupan ini. Umat Islam menyerupai mengikuti jejak orang Yahudi dan orang Nasrani secara khusus ahlul kitab dan secara umum orang non muslim. Jalan mereka dalam doa tidak diinginkan. dik nekanggo dalam doa ghairil maghdubi alaihim waladhdallin lagun dik nara usaha si berarti mele lalu ngaji tiba dengan sing ajaran Islam yang sungguhnya syarat dasarnya dengan Al-Qur'an barang sunnah akhirnya apa sih dik nekanggo dalam doa ya daitna ya gawekna dalam kehidupan ni ajaran Islam yang murni tertutup keindahannya mahasinnya oleh perbuatan dari umat Islam perbuatan-perbuatan yang tidak ada dasarnya menutupi ajaran Islam yang murni. Sebut apa saja. Tidak lagi ditemukan yang murni seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mulai dari wudhu, tayamum, mandi, sholat, zikir habis sholat terkait dengan masalah pernikahan, berkaitan dengan masalah jual beli, tidak lagi ditemukan yang murni jalannya orang-orang yang non muslim secara umum mulai semakin hari semakin banyak kita saksikan sebagai bukti bahwasanya umat Islam karena mereka meninggalkan ajaran Islam yang murni tidak mau digali dan dipelajari terjerumus melakukan sunnah ahlul kitab ini adalah talazum konsekuensi dua hal yang tidak bisa tidak. Dia adalah merupakan sebab dan akibat. Sebab meninggalkan sunnah berakibat kepada melakukan yang bukan sunnah. Dengan sebab berpegang kepada sunnah berakibat kepada orang meninggalkan yang bukan sunnah. Ma'ahdatha qawmun bid'atan illa amatu min sunnati nabiyihim mitlaha. Tidaklah satu kaum membuat cara baru, pasti mereka meninggalkan sebanyak itu cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. jadi dalam doa tidak nekanggok jalan Yahudi, tidak nekanggok jalan Nasrani, tapi dalam kehidupan secara umum jalannya orang non Muslim adalah itu yang dipraktikkan oleh umat Islam. Buktinya mau bukti khususnya adalah jelohat lewat lorong nih maka kecimol gendang beli itu adalah dijelaskan tentang keharamannya oleh ulama dalam kitab-kitab mereka namun tidak ada yang berani buka mulut menyampaikan tentang masalah ini dalam menasehati orang yang akan menikah apabila ingin mendapatkan keturunan yang soleh dan salihah. Jangan diselamatkan dengan gendang belik karena ini adalah merupakan mungkaratul afrah yaitu penyimpangan kemungkaran yang terkait dengan masalah pernikahan dan perkawinan. Kita mempunyai adab islami, mempunyai sunnah rasul yang mengajarkan kepada kita bagaimana dan apa yang seharusnya kita lakukan sebelum nikah, saat menikah, pasca nikah, sampai anak itu istri hamil kemudian melahirkan anak ada ajaran-ajaran yang semuanya itu adalah tidak banyak disampaikan dalam pengajian. Akhirnya yang seperti itu adalah merupakan suatu yang dibutuhkan oleh umat ini dan merupakan masalah yang harus dikedepankan dan dahulukan untuk dituntut ilmunya. Namun umat Islam adalah teledor dalam masalah yang seperti ini sehingga yang dituntut adalah ilmu tentang sebagian daripada masalah mandi, tayamum, wudu, salat itu pun hanya sebagian dan campur aduk sifatnya. Padahal pernikahan juga adalah bagian daripada yang dibutuhkan untuk dipraktikkan dengan ajaran yang benar. Demikian juga masalah jual beli semuanya itu adalah merupakan yang ada aturannya dalam Islam. Nah sehingga karena teledornya umat ini semakin jauh dari ajaran agamanya berdampak kepada riba makanan haram yang kemudian menyebabkan doa dari umat Islam semakin tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga anak yang soleh dan soleh yang diharapkan semakin jauh sehingga generasi demi generasi semakin hari semakin jelek dan ini adalah ada isyarat dari apa yang telah disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang itu adalah merupakan bagian daripada tanda kiamat taksuru auladuz zina anak jadah semakin luwe semakin rapat jelo kiamat di akhir zaman nih mulai dari apa anak yang soleh dan soleha mulai dari anak itu perhatikan sudah bagaimana dibikinkan mode baju sehingga dipakai oleh pemuda dan pemudi. Akhirnya itulah dengan cara yang seperti itu. Kemudian mereka bertemanan saling mendekat. Kemudian terjadilah apa yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ketakwaan itu adalah kita jalankan perintah dalam agama secara umum dan lewat berpuasa secara khusus maka tidak terhenti dengan berakhirnya bulan Ramadan namun kita berusaha keras untuk tetap istiqamah dan buktikan setelah Ramadan sampai kalau Allah panjangkan umur kita sampai Ramadan yang berikutnya berusahalah untuk mentatbik dalam kehidupan ini mewujudkan sifat al-muttaqin sifat-sifat orang yang bertakwa yang antara lainnya adalah bisa dibaca dari sifat orang yang bertakwa begitu kita buka Al-Quran setelah surah Al-Fatihah kita pada surah yang kedua Al-Baqarah Alif Lam Mim Zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik itu adalah sifat orang yang taqwa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim ulaika humul muflihun. Ayat ini insyaallah semua umat Islam hafal karena sebagian dari mereka masukkannya kepada ayat tahlil yaitu ayat yang dibaca sebelum zikir bersama. Hafal semua ayat ini. Ini adalah penjelasan tentang sifat orang yang bertakwa yang secara singkat tidak disarahkan panjang lebar Quran adalah tidak ada keraguan padanya dijelaskan oleh Allah menjadi sumber hidayah bagi orang yang takwa. Orang yang takwa yang bagaimana? Orang yang beriman kepada yang gaib tanpa terkecuali akal mereka tidak mereka pergunakan untuk memikirkannya. Yang gaib mereka tunduk dan taslim kepada membenarkan perkataan dari Allah dan Rasulnya. Kemudian wa yuqimuna mereka mendirikan salat menjaga syarat rukunnya, serta adab-adab dan sunnahnya dan menjauhkan hal-hal yang makruh dengan dijaga secara berjamaah oleh laki-laki dan selanjutnya adalah dari sifat orang yang bertakwa itu adalah dan mereka dari apa yang kami impakan rizkikan mereka belanjakan impakan ini adalah pertama mendirikan solat ibadah dengan harta kemudian diiringi dengan disusul dengan menyebutkan ibadah dengan badan yang bisa disimpulkan mau jadi orang yang takwa seluruh bentuk ibadah yang ada dalam Islam jangan ditinggalkan usahakan untuk mengerjakan ibadah dengan badan ibadah dengan harta ibadah dengan kedua-duanya dan mereka orang yang bertakwa itu adalah orang yang beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriman kepada kitab-kitab yang terdahulu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka terhadap akhirat kuat yakin mereka bil akhirati hum yuqinun orang yang takwa itu adalah orang-orang yang kuat yakinnya terhadap alam akhirat dan yang menunjukkan bukti sebagai bukti kuat yakin mereka adalah amal soleh yang mereka lakukan itu adalah sebagai bukti pengorbanan mereka untuk membuktikan keyakinan mereka terhadap alam akhirat apabila sifat tersebut ada pada diri seorang maka dengan keterangan dari Allah Subhanahu wa taala telah dinyatakan mereka adalah berada di atas petunjuk dari Tuhan mereka oleh ka'ala hudam rabbihim wa ulaika humul muflihun dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan al-falah keberuntungan keberuntungan itulah yang disebut dalam bahasa yang lainnya menurut istilah Al-Qur'an dengan al-fauz al-azim kemenangan yang besar kesuksesan yang sangat besar apa definisinya adalah dijauhkan diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga Paman zuhziha nar wa jannah faqad faz barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga maka dia telah sukses itulah yang hendaknya kita rindukan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kemenangan yang besar kesuksesan yang besar luar biasa maka hendaklah kita semua membenarkan janji Allah supaya kita berlomba dalam mewujudkannya wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun dan pada yang demikian itu hendaklah berlomba orang-orang yang berlomba dan jamaah sekalian yang cukupkan sampai di sini pertemuan kita malam ini Allah taala alam subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha Allah subhanahu wa taala mengatakan al yauma akmaltu lakum lewat ayat itu jelas tentang sempurnanya agama apa yang dilakukan oleh umat Islam kalau mau melakukan pendekatan kepada Allah ingin diterima maka seperti penjelasan tadi maka dia harus selektif pandai-pandai memilih apa yang dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah puasa memang sunnah enam hari di bulan syawal dan bisa dilakukan secara berturut-turut bisa selang-seling yang penting enam harinya itu adalah di bulan Syawal. Inti untuk mendapatkan keutamaan seperti seakan orang itu berpuasa setahun penuh apabila digabung bersama sebulan Ramadan yang diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala al-hasanatu bi asyri Aliha. Jadi terhitung pahalanya 10 bulan kemudian 2 bulannya dengan 6 hari puasanya adalah sabit tetap ada dasarnya dasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dalam masalah ini tidak bisa dikiaskan. Kemudian bentuklah atau dilakukan sholat tarawih berjamaah. Ini adalah bidah dalam agama. Demikian juga sholat id. Mungkin tidak sholat id yaitu dengan melakukan sholat duha berjamaah. Karena pada sebagian lewat pengeras suara sebagian masjid pada lebaran topat kemarin adalah kita dengar ada yang takbir dan seterusnya. Dan ini perhatikan dilakukan oleh sebagian dari umat Islam. Oleh karena itu pedanda Abdul Aziz yang masuk Islam. Ini yang ada Isidinya CD-nya beredar, dia itu mempertanyakan tentang amalan yang dilakukan oleh sebagian umat Islam. Kalau kupatan istilahnya lebaran topat dalam agama Hindu dilakukan atas dasar ilmu, ada kitabnya. Dan dia tanya sekarang bapak-bapak melakukannya apa dasarnya? Maka dijawab mengikuti tradisi nenek moyang. Nah ini yang tak bisa diterima. Orang baru masuk Islam kemudian dijelaskan dasarnya pabuk balok. Nah ini kupatan ini adalah dilakukan oleh orang-orang Hindu. Kalau kita tidak berpegang kepada sunnah Nabi akan terjerumus mengikuti cara mereka. Dan terutama sekali kita di lomba ini dekat dengan Hindu sehingga banyak hal yang berkaitan dengan masalah ritual ibadah terkait dengan masalah kematian dan yang lainnya banyak diwariskan oleh orang-orang Hindu dan dipertahankan terus oleh sebagian dari umat Islam dikarenakan yang mengajarkan tentang Islam tidak membahas makna la ilaha illallah secara bagaimana seharusnya dan apa yang membatalkan la ilaha illallah tidak ada yang mengajarkannya sehingga mereka melakukan amalan-amalan yang membatalkan la ilaha illallah mereka atau yang mengurangi kesempurnaan la ilaha illallah mereka namun perhatikan karena mereka jahil tidak bisa dikatakan keluar dari Islam karena kejahilannya Kemudian terkait dengan masalah apa yang ditiru, ini adalah terkait juga dengan kematian. Pada dalam Ramadan setan di belenggu wajib kita percaya tasdik karena pemberitaannya dari hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana dengan orang yang sudah meninggal apakah betul rohnya pulang ke rumah pada akhir bulan Ramadan? Nah ini bau-bau Hinduismenya ada karena masalah ini adalah terkait dengan masalah kematian dibikinkan pelapon narak dengan mati pihak anda sepulanti dengan kereng putih itu adalah bagian dari yang ada pada Hindu dan kalaupun ini mungkin Allah alam kita tidak tahu yang menetapkannya dari mana sumber pengambilannya dalam kitab apa dan derajat hadisnya jangan hanya ada ibaratnya ada kitabnya tapi wajib ditanyakan dari mana sumbernya, siapa yang meriwayatkannya. Kalau memang ini adalah berdasarkan hadis yang sahih, maka kita ikuti. Ini kembalikan pertanyaannya kepada yang menetapkannya. Dan apakah semua orang yang makan riba tidak akan diterima doanya? Kunci rahasia daripada doa sehingga dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Atib mat'amak tustajab da'watuk." Makanlah dari yang halal sehingga doamu pun akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanan yang haram adalah menjadi penghalang untuk diterimanya doa sebagaimana kisah perjalanan seorang yang dalam keadaan memprihatinkan dalam keadaan safar yang seharusnya doa pada waktu itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan memprihatinkan namun dia itu adalah makanannya haram, minumannya haram dan dikenyangkan oleh hal-hal yang haram dan dia mengangkat tang dua tangannya mengatakan ya Rabbu ya Rabbu sebagaimana dalam hadis dijelaskan akhirnya fa anna yustajabu bagaimana akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan untuk terkait dengan masalah ini kita dalam kehidupan ini carilah teman bergaul adalah orang-orang yang betul-betul saleh beriman. Sehingga kita diundang makan atau mengundang orang terkait dengan masalah ini la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan berteman kecuali dengan orang-orang yang betul-betul beriman dan jangan ngundang sampai kemudian makan makananmu melainkan orang yang takwa orang yang takwa diundang. Apa yang akan kita dapat? Yang akan kita dapatkan adalah doanya. Doa ketika dia suguhkan makanan kemudian habis dia makan dari makanan yang kita berikan didoakan. Allahumma barik lahum bima razaqtahum waghfir lahum arhamhum. Ya Allah berkahilah terhadap apa yang kau anugerahkan kepada mereka dan rahmatilah dan ampunilah mereka. Doa orang yang soleh. Kita dapat manfaat dari mengundangnya. Oleh karena itu sehingga tidak terjadi berhutang budi. Akhirnya kita diundang sama orang yang masdar sumber rizkinya haram. Akhirnya tidak enak. Kalah tidak enak. Akhirnya aturan agama kita langgar. Sekalipun kita tahu undangannya adalah dari hasil ribanya atau dari yang haram. Akhirnya karena tidak enak berhutang budi terpaksa mengikuti, memenuhi undangan tersebut. Jadi kita pilih-pilih dalam berteman sehingga kebaikan akan kita dapatkan. Tidak menjadi hutang budi. Dalam masalah ini dibutuhkan ketegasan. Kalaupun dalam bermuamalah, berbisnis dengan orang yang seperti itu, maka kalipun dia luar agama Islam agamanya, tapi dalam masalah ini ada batasnya. Jangan sampai kita kemudian terbawa-terbawa kepada hal-hal lain yang dilarang dalam agama. Semua itu adalah menginginkan keselamatan untuk diri kita. Maka kita harus pandai-pandai memilih dalam banyak hal. Memilih ibadah yang akan kita lakukan. Memilih teman dalam bergaul kalau menguntungkan kita. Berteman kalau tidak lebih baik cari yang lainnya demi keselamatan kita. Allah taala alam subhanakallah wa hamdika